Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as -salih. Kita sekarang sampai pada bab Allahu khaliqus syayatin wa wawasi wa wawas wa wawasawisihim. Allah pencipta para setan dan bisikan-bisikan mereka. Masal muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Wallahu alam bab ini masih ada kaitan dengan bab sebelumnya tentang masalah takdir. Mungkin sudah kita jelaskan ada tiga kelompok manusia dalam memahami takdir. Ada yang ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, ada yang pertengahan. Kalau bisa kita katakan ekstrim kanan yaitu kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah mereka adalah kelompok yang mengatakan Allah tidak mentakdirkan yang jelek. Dan walau alam bab ini untuk membantah kelompok Qadariyah tersebut. Kelompok Qadariyah sekali lagi punya keyakinan yang jelek itu bukan ciptaan Allah. Ya, Makanya Rasul pernah bersabda, Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah itu majusinya umat ini, umat Islam. Kenapa Rasul menyamakan kelompok Qadariyah dengan kelompok majusi? Karena agama majusi atau kelompok agama majusi mengatakan ada dua Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan cahaya alias Tuhan kebaikan dan yang kedua Tuhan kegelapan alias Tuhan kejelekan. Mereka menetapkan ada dua Tuhan, Tuhan kebaikan dan Tuhan kejelekan. Qadariyah juga demikian. Mereka mengatakan yang baik itu Allah yang menciptakan. Namun yang jelek itu adalah ya bukan ciptaan Allah, Allah tidak ikut campur dalam mentakdirkannya. Maksiat itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Ini adalah kelompok ekstrem kanan yang menafikan takdir Allah dan sangat amat ya disayangkan ada seorang dai yang lagi ngetren ya, di tengah-tengah ya para syabab terutama di zaman ini namun sangat disayangkan jatuh ke dalam ajaran qadariyah ya mengatakan bahwasanya ada perbuatan manusia yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ajaran kelompok Al-Qadariyah. Maka hati-hati ya di zaman fitnah seperti ini banyak orang tertipu dengan dai yang kelihatannya lemah lembut, retorikanya indah, hafal nomor-nomor ayat. Namun di balik itu semuanya ada akidah-akidah yang sesat yang dia bawa. Makanya sering kita sampaikan dalam mengambil ilmu agama lihat akidah sang ustad, Lihat manhaj sang ustad, Apakah di atas akidah salafus saleh, mana salafus saleh atau tidak. Ukurannya, tolak ukurnya, barometernya bukan retorika yang indah. Berapa banyak alil bidah, mereka luar biasa. Retorika bahasanya, metode pengajiannya. Namun penuh dengan racun syubhat. Maka hati-hati. Demikian pula retorika ketenaran ya ini bukan ukuran kita mengambil ilmu agama tersebut. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, inna hadal ilma dinun, fandur aman takhuna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka selektiflah dalam mengambil ilmu agama tersebut seperti yang dikatakan oleh seorang ulama tabi'in Muhammad bin Sirin rahimallahu taala. Kemudian asal muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kelompok Qadariyah sekali lagi punya keyakinan bahwasanya perbuatan yang jelek, sesuatu yang jelek bukan ciptaan Allah, bukan takdir Allah, bukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Al-Qadariyah ini muncul pada akhir-akhir zaman sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Tepatnya di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah yang di situ dalam Sahih Muslim pada awal hadis tentang hadis ibril Islam, iman dan al-ihsan ada kisah dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari yang kedua-duanya ini berasal dari negeri Basrah di Irak. Mereka datang ke Mekah dengan tujuan pertama untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah dan sekaligus untuk minta fatwa tentang kelompok yang muncul di negeri Basrah pada waktu itu. Eh, kedua-duanya ini menceritakan kepada Abdullah bin Umar ketika mereka bertemu bahwasanya di negeri Basrah ada kelompok yang dinamakan kelompok Al-Qadariyah yang ciri mereka ya takafarun al-ilma mereka rajin belajar ilmu ya ini juga salah satu yang perlu kita harus teliti. Nggak semuanya yang eh, luar biasa hafalan ilmunya, hafalan ya tadi nomor-nomor ayat, nomor-nomor hadis itu dikatakan sebagai apa alusunnah yang diambil ilmu agamanya tidak semikian. Eh, lihat bagaimana akidahnya, manhajnya. Ya. Ini yang harus betul-betul kita tekankan. Di antara ciri al bidah mereka juga apa rajin belajar, cuma ya salah ilmu yang dia pelajari salah akidahnya, salah manhajnya. Kata salah seorang dari ulama tabi'in, ada kelompok yang bernama Al-Qadariyah di negeri Basra dipimpin oleh seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Mereka mengatakan annal amra unfun wa Allah qadar. Bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Dan bahwasanya Allah qadar, Allah tidak mentakdirkan perbuatan jelek manusia. Ketika Abdullah bin Umar mendengarkan bagaimana akidah kelompok Qadariyah tersebut, beliau dengan tegas mengatakan, "Fawalladhi nafsi biyadih." Lau anna adahum anfaqa misla uhdin dahaban ma balagha muddatin wala nasifa. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas tidak akan Allah terima sampai mereka beriman kepada takdir. Di sini kata Imam An-Nawawi dalam sarahnya, ini Imam atau Abdullah bin Umar radhiallahu anhu jelas-jelas mengkafirkan kelompok Al-Qadariyah, al hulat yang menafikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diambil oleh kelompok Syiah Rafidah dengan istilah akidah badak mereka, yaitu Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut. Inilah kelompok ahli bid'ah saling ya mengadopsi akidah-akidah yang sesat di antara mereka. Kemudian sebelumnya Abdullah bin Umar mengatakan kepada dua orang tabiin tersebut, "Fa'idza laqitum haula fa'akhbiru anni bari'un minhum wahum hum bura'un minni." Kalau kalian bertemu lagi dengan kelompok kaujaria tersebut, maka sampaikan bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari dari diriku. Dalam ucapan ini terdapat salah satu manhaj salaf, mana sahabat, yaitu berlepas diri dari kebitahan dan pelaku kebitahan. Tidak malah apa? Dirangkul, tidak malah dijadikan seperti teman atau sahabat yang tutup mata dari kebitahannya. atau bersatu dalam satu organisasi, berkumpul, istimewa. Ya, ini adalah apa? Ya, berlainan dengan manhaj salaf dahulu. Salaf dahulu sangat berlepas diri dari kelompok-kelompok sesat. Kalau merangkul dalam rangka menasihati, itu dalam rangka watawasabil hak, watawasabil sabar, tidak ada masalah. Cuma tidak boleh basa-basi. Yang hak katakan yang hak, yang batil katakan batil. Bukan sekedar kita bersatu, persatuan umat Islam, persatuan ulama Islam. Bagaimana bisa bersatu? Sedang akidah mereka apa? Berbeda. Ada yang sufi, ada yang haroki, ya, ada yang ya mungkin juga diantaranya yang salafi ya atau semi salafi ya atau salafi kawir dan sebagainya maka ini adalah talbis eh, penipuan terhadap terhadap umat apa bedanya dengan orang-orang Yahudi? Tahsabum jami'an wa kulubum syatta. Kalian mengira orang-orang Yahudi itu bersatu, sedangkan hati mereka apa? Berbeda-beda. Makanya banyak fatwa para ulama yang, yang mengharamkan, mencela persatuan antara hak dengan yang batil, persatuan antara alus sunnah dengan alil bidah. Ya, dan ini sekali lagi manhaj as-salafus saleh. Namun ini yang sangat disayangkan terjadi di tengah-tengah sebagian orang yang mengaku sebagai dai-dai salafi namun mereka ingin untuk menipu umat dengan mereka bersatu dengan kelompok alil bidah dengan dalih persatuan umat dan sebagainya ini adalah sekali lagi bentuk kebatilan syubhat yang wajib untuk umat ya dipahamkan tentang mana salaf, mana salaf berlepas diri daripada ajaran tersebut. Itu adalah ajaran kelompok ikhwanul muslimin. Kelompok ikhwan muslimin yang merupakan nenek moyangnya terorisme di atas muka bumi di zaman ini, mereka dulu punya Al-Qaeda dan juga sekarang, eh, sampai sekarang, punya kaidah yang ya berbunyi nata'awanu fi ma tafaqna alaih wa ya'dhuru ba'na ba'dan fi ma ikhtalafna Eh mereka kelompok Haroka, kelompok Ikhwan Muslimin dan yang semisal dengan mereka punya kaidah kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita Eh, ya saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ya. Kita sekarang ini menghadapi orang Yahudi, mari kita bersatu. Jangan lihat ya, biarkan yang menyembah kuburan biarkan dulu, ya. Mereka-mereka yang menyimpang ya dari ajaran salafus saleh jangan ya dibicarakan, jangan ditahdir, diamkan. Sekarang kita bersatu melawan Yahudi. Naudzubillah min dalik. Ini adalah apa? Kata para ulama al seperti Syekh bin Bas, al sebagainya adalah ucapan yang batil, kaidah syaitania yang menghancurkan wala wal wal bara. Ya. al wal jamaah tidak mau menutup mata dari kebatilan. Bagaimana mungkin umat Islam akan menang melawan Yahudi sedangkan di dalam tubuh umat Islam banyak kebobrokan. Ya, banyak ya penyakitnya, penyakit syirik, penyakit bid'ah dan sebagainya. Makanya sampai detik ini umat Islam masih belum bisa menang atas orang Yahudi. Karena apa? Di dalamnya masih penuh dengan ya kelemahan dalam akidah, kebobrokan dalam akidah. Ini yang harus diluruskan. Makanya dahulu salafus saleh mereka jaya, mereka menang karena mereka apa? Mem, eh, mementingkan untuk mengobati yang dalam dulu. Makanya ada ungkapan dari ulama salafus saleh, bahkan dari sahabat eh, Rasul Abu Sa'id Al-Khudri, di, dia dikatakan li an aghzuwa iddat li an aghzuwa marodda hadisan min ahadisi Rasul Sallam ahabbu ilayya min an aghzuwa iddatum al atrak. Aku lebih suka memerangi orang-orang yang telah yang menentang, yang menolak hadis Rasul Sallam daripada aku eh, memerangi orang-orang kafir. Dalam artian yang diutamakan oleh salaf dahulu membenahi umat dari dalam dulu akidah mereka diluruskan, bukan menutup mata eh, dari kelompok-kelompok sesat tersebut. Kelompok sesat tersebut harus dibetulkan akidah mereka agar umat kuat akidahnya dan dengan kekuatan akidah itulah Allah akan turunkan intan surallah yang surkum wa isabit agdamakum. Adapun sekedar bersatu, eh kumpul eh dalam organisasi, kumpul dalam muktamar, ya. Sedangkan hati mereka berpecah belah, akidah mereka berwarna-warni, maka bagaimana mungkin Allah akan menolong eh mereka? Naudzubillah min dalik. Apalah manfaatnya Allah turunkan amar ma'ruf nahi mungkar atau ayat-ayat amar ma'ruf nahi mungkar kalau kita tutup mata dari apa? Eh kesesatan-kesesatan kelompok-kelompok tersebut. Eh maka sungguh batil orang-orang yang mereka menyeru untuk persatuan antara semua kelompok sedangkan mereka tidak mau watawasabil hak watawasabil sabar tidak mau mentahdir kesesatan dan kebitahan kelompok-kelompok sesat tersebut. Naudzubillah min dalik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi sampaikan ucapan Abdullah bin Umar, beliau berlepas diri daripada kelompok Al-Qadariyah yaitu di antara ucapan mereka Allah Qadar. Allah tidak mentakdirkan perbuatan-perbuatan yang jelek atau hal-hal yang yang jelek. Maka kita sampaikan tadi wallahu alam rasanya Imam Al Bakar Ismaili setelah membawakan iman kepada takdir, beliau membawakan bab ini untuk membantah kelompok Al-Qadariyah yang mereka mengatakan Allah tidak mentakdirkan yang jelek setan bukan ciptaan Allah. Nauzubillah min dalik. Ya, padahal sudah kita sampaikan bahwasanya di antara empat poin iman kepada takdir yaitu mengimani bahwasanya semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma alam. Setiap yang selain Allah adalah alam yaitu makhluk. Allah khaliku kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu yang baik ataupun yang jelek. Makanya dalam hadis Jibril dikatakan wa antu minabil qadari khairihi wa wasari engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang yang jelek semuanya dari Allah Subhanahu wa taala meskipun bukan berarti kalau Allah mentakdirkan yang jelek, Allah cinta kepada yang jelek tersebut. Tidak. Ya, Allah menciptakan iblis. Ya, namun Allah tidak cinta kepada iblis. Allah menciptakan orang kafir, alil bidah, pelaku maksiat. Itu ciptaan Allah. Namun Allah nggak suka dengan mereka. Dan di balik itu semuanya ada hikmah yang terkadang kita tidak bisa apa menalarnya karena masalah takdir sebagaimana kata Imam At-Tahawi wa asul qadari sirullahi ta'ala fi khalqihi Asal takdir adalah rahasia ilahi. Lam yattali ali malakun mukarabun wala nabiyyun mursalun. Tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah atau rasul yang diutus oleh Allah yang memahami asal takdir tersebut. Namun yakini wallahu a'lamu ma la ta'lamun. Allah lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian kelompok yang kedua, lawannya kelompok ekstrem kanan ekstrem kiri yaitu kelompok Al-Jabariyah, yaitu kelompok yang mengatakan manusia itu tidak punya kehendak dalam berbuat. Manusia itu seperti arisha fi Mahabatereh. Kalau ungkapan ulama, yaitu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin tidak punya kehendak sama sekali. Kemana angin ya bertiup dia ikut. Manusia kata mereka mungkin seperti robot, tergantung apa remote controlnya. Kemana dia dijalankan itulah eh manusia. Ini adalah apa? Kelompok Jabariyah yang mengatakan Allah memaksa manusia berbuat yang baik ataupun yang jelek. Ini kedua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok Qadariyah mereka ekstrim dalam menetapkan kehendak manusia sampai mereka menafikan kehendak Allah, takdir Allah. Kelompok Al-Jabariyah ekstrim dalam menetapkan kehendak Allah sehingga mereka menafikan kehendak manusia. Dua-duanya apa? ayat ekstrem, dua-duanya ayat salah sesat, yang benar adalah kelompok yang tengah ahlu sunnah wal jamaah wa kajian ja'anakum umatan wasata Ahlu sunnah mengatakan manusia dalam berbuat yang baik ataupun yang jelek itu dengan kehendaknya ya kita sendiri telah merasakan kita datang ke masjid ini bukan karena paksaan bukan tiba-tiba apa datang ke sini ya malak malu bin bin niat pasti ada niat pasti ada kehendak mungkin juga ada perang antara ia mau berangkat atau tidak. Itu ada. Itulah kehendak manusia. Ya, demikian pula ketika manusia mau berbuat maksiat ada kehendak dalam dirinya. Makanya Allah menyediakan pahala bagi yang berbuat kebaikan, menyediakan siksa bagi yang berbuat maksiat. Karena apa? Manusia ada kehendak dan dia berbuat dengan perbuatannya. Meskipun kita harus meyakini semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah menggabungkan dua kehendak, kehendak manusia dengan kehendak Allah. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah apa? berkehendak. Ya di sini Allah mengumpulkan dua kehendak bukan seperti kelompok Qadariyah yang menafikan kehendak manusia, bukan seperti kelompok Jabariyah yang menafikan atau bukan seperti ke, kelompok Qadariyah yang menafikan kehendak Allah, bukan seperti kelompok Jabariyah yang mereka menafikan kehendak manusia. Ahlussunnah menggabungkan dua kehendak, kehendak Allah dan kehendak manusia, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya eh, Ahlussunnah selalu pertengahan dalam segala segala hal. Wallah alam itu pembahasan pertama tentang judul bab Allah yang menciptakan eh, setan dan bisikan-bisikan asyaiton. Eh, Kemudian pembahasan yang berikutnya kita bacakan ucapan Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah taala wa yu'minuna bi anna Allah taala khalaqa syayatin tuwaswisu lil adamiyin. Para imam-imam al hadith beriman, berkeyakinan bahwasanya Allah menciptakan para setan-setan yang membisikkan kepada anak Adam kepada manusia. Wa menipu mereka. Wa yaghurrunahum ya menipu atau memberikan tipu daya kepada mereka. Wa anna syaitan yatakhabbatul insan dan bahwasanya setan itu merasuki manusia. Yang perlu kita bahas poin yang kedua, ya eh, kalau tadi berkaitan dengan ya, mengapa Imam Abu Bakar Ismail mendatangkan bab ini untuk membantah kelompok Qadariyah. Poin yang kedua, ini berkaitan dengan istilah setan, ya, asyaiton atau zamannya asyayatin kalau terjemahnya setan ya. Banyak orang yang salah paham, salah kaprah, dikira ada makhluk tersendiri namanya apa? Setan, ya entah bentuknya apa gundurwo atau ya istilah-istilah mereka lah. Padahal yang benar setan itu hanyalah sifat ya. Kalau dari segi bahasa Arabnya ada sebagian mengatakan setan itu dari kata-kata syatona yang artinya ba'uda anil khairi yang jauh dari kebaikan. Dan setan itu ada dua kelompok dari kelompok jin dan kelompok manusia. Jadi setan itu bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan apa? Manusia. Kalau kita bisa contohkan misalnya iblis adalah setan dari kalangan jin. Fir'aun, ya Abu Lahab, Abu Jahal itu setan dari kalangan apa? Manusia. Jadi jangan eh dibayangkan namanya setan itu seperti tadi yang digambarkan oleh orang-orang eh awam yang jahil Ya tidak atau yang khurafat tidak. Eh setan itu adalah manusia atau jin yang mereka jauh menyimpang dari kebenaran, dari kebaikan. Itu yang harus dipahamkan terlebih dahulu. Ya, dan di antaranya ya, mereka memiliki sifat selalu memusuhi ya, dakwah para nabi dan para rasul, memusuhi nabi dan para pengikut nabi sebagaimana Allah yang firmankan dalam surat kalau nggak salah Al-An'am wa kadzalika ja'anna likulli nabiyyin aduan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura demikianlah kami jadikan setiap nabi ya musuh-musuh dari kalangan setan jin dan manusia ini dalil bahwasanya setan ada dua macam, setan jin dan setan apa? manusia. Demikian pula surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan jin dan manusia. Makanya dalam pembahasan masalah hadis tentang eh, setan dibelenggu di bulan Ramadan, mungkin ada sebagian yang bertanya, "Ya Ustadz, katanya dalam hadis setan itu dibelenggu. Kok masih ada orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Bahkan ada yang nggak puasa di bulan Ramadan. Katanya setan dibelenggu. Maka dijawab oleh sebagian para ulama yang dibelenggu itu yang pertama marodatul jin, ya, dedengkotnya jin, ya. Jin-jin yang apa? Setan-setan dari kalangan jin yang kelas kakap itu yang apa? Dibelenggu namun yang klasteri ya anak buahnya masih bergentayangan. Ini yang pertama. Ya, dalam riwayat Rasul mengatakan yang dibelenggu hanya marodatul jin, gak semuanya setan dari kalangan jin dibelenggu. Namun yang dibelenggu hanya apa? Ya, yang ya bos-bosnya, dadengkau dadengkonya. Karena alamnya jin itu kurang lebih seperti manusia. Di dunia manusia, di dunia manusia ada namanya preman, betul nggak Ya, preman tentunya ada apa? ada bosnya, ada anak buahnya. Dalam dunia jin juga demikian kata para ulama. Mereka punya bos-bos dari kalangan apa? Tadi preman-preman setan yang mereka apa? Memiliki anak buah. Yang dibelenggu yang bos-bosnya ini, dedengkotnya ini. Anak buahnya masih bergentayangan. Makanya masih ada yang berbuat maksiat karena bisikan setan dari kalangan apa? Al jin yang tadi kelas Yang kedua juga jawabannya karena setan yang dimaksud dalam hadis itu adalah setan dari kalangan jin yang dibelenggu. Sedangkan setan dari kalangan manusia huh? bebas ya bergentayangan di di mana-mana. Ini ya kalau kita kembali kepada pembahasan bulan Ramadan yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Jadi sekali lagi, setan bisa dari kalangan jin dan manusia dan di antara sifat mereka, mereka memusuhi dakwah Nabi. Apa dakwah Nabi? Dakwah tauhid, menyeru umat kepada at-tauhid, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummat rasulan an ibudullah wastanibut tauhid Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa seruannya? An ibudullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap rasul, setiap dai yang membawa dakwah tauhid seperti ini pasti ada apa? Ya, musuh-musuhnya dari kalangan setan, jin dan manusia ini kata Allah Subhanahu wa taala. Eh, bahwasanya setiap para nabi yang datang membawa dakwah tauhid, demikian pula warasatul anbiya, pewaris para nabi yang membawa dakwah tauhid pasti ada musuhnya. Ya, dakwah tauhid ya di demo dakwah tauhid, dicaci maki, dituduh yang macam-macam. Naudzubillah minzalik Namun tauhid uluhiyah ya. Ini perlu kita sampaikan karena kelompok teroris mereka juga sering menengungkan apa? Ya, tauhid tauhid. Eh, ansarut tauhid. Padahal ini beda tauhidnya dengan tauhid para ambiyah war rusul. Kalau tauhid mereka ini untuk mengkafirkan kaum muslimin tanpa tanpa hak. Ya, perlu diluruskan. Tauhid yang kita maksud di sini tauhid al-uluhiyah, menyembah beribadah hanya kepada Allah semata. Ini dakwah yang hak dan otomatis banyak musuh-musuh dari kalangan setan dan jin yang ingin untuk apa? merusak dakwah tersebut, memalingkan manusia dari dakwah tersebut. Meskipun dengan ucapan yang apa? Zukhrufal qauli gurura, ucapan yang indah sebagaimana kata Al-Imam Abu Bakar Ismail tadi. Eh mereka ketika menyesatkan umat itu bukan dengan nada yang keras, bukan dengan nada yang kasar, terkadang dengan apa? Dengan lemah lembut. Makanya kelemah lembutan, ya, kasar ataupun keras bukan barometer kebenaran. Bisa jadi orang itu lemah lembut, namun itu bagian daripada ya bisikan asyaitan. Coba antum perhatikan dalam surat Al-Araf ya. Ayat ke-20 sampai 21 atau eh 22 Fawaswasalahuma lahumma syaitanu liyubdiya ma wuri anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin dan setan itu membisikkan kepada Nabi Adam dan kepada Hawa untuk mereka membuka aurat mereka yang telah ditutupi dan iblis mengatakan tidaklah Allah melarang kalian berdua dari ya, memakan atau dari mendekati pohon ini kecuali kalian itu agar menjadi agar tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal abadi. Kemudian waqasamahuma innilakum malaminan nasihin. Dan iblis itu bersumpah sesungguhnya aku itu hanya sekedar memberi nasihat kepada kalian. Ucapannya apa? Lemah lembut. Siapa yang mengatakannya? Iblis. Ya. Ini sekali lagi dai yang kelihatannya lemah lembut, yang kelihatan masuk Allah ucapannya, eh katanya selembut, ya eh, salju dan seterusnya atau sutra, ya eh, nggak mesti dia di atas kebenaran, bisa jadi ahli apa? Al bidah, ya. Eh, demikian pula yang keras, namun tanpa hak juga demikian. Parameternya lihat, akidahnya lihat, manhajnya lihat, ya dalilnya sesuai tidak dengan eh, Al-Quran Sunnah Rasul dengan paham para sahabat. Ini parameter hak atau tidak alil hak atau tidak alil sunnah atau alil alil bidah. Ya, bukan sekali lagi tadi kelemah lembutan atau yang lainnya. Iblis dengan lemah lembut menipu siapa? Ya, bapak kita Adam alaihissalam. Wa qasamahuma inilah alaminan anasih. Demikian pula Allah mengatakan tadi ciri musuh-musuh para nabi dari kalangan setan jin dan manusia adalah apa? Zukhrufal qawli ghurura, memberikan ucapan yang yang indah, luar biasa, ya seruan seruannya. Ya, maka sekali lagi harus kita waspada apalagi Rasul juga mengatakan inna minal bayani la sehra sesungguhnya ya di balik retorika yang indah itu ada sehernya. Maka hati-hati, maka jangan pernah ngincipi duduk ya menimba ilmu dari alil bidah. Ya, karena apa? Kalau kita sudah kena seher, naudzubillah min dalik, nggak akan mungkin bisa kembali illa biidznillah taala. Maka hati-hati sekali lagi harus kita selektif untuk menimba ilmu dari ahli sunnah wal jamaah yang asli bukan yang KW atau yang semi salafi tadi. Naudzubillah min dalik karena sekarang banyak orang-orang haroka yang merasuk ke dalam tubuh eh, dakwah salafiyah dengan ucapan retorika yang indah untuk menghancurkan dakwah asalafiyah ataupun menyesatkan asalafin ahli sunnah wal jamaah. Setan eh mereka terkadang membisikkan manusia dengan bisikan-bisikan yang indah wa yakhda'unahum menipu mereka wa yaghurrunahum wa ana syaitan yatakhabbatul insan dan bahwasanya setan itu merasuk ke dalam diri manusia. Kata para ulama, setan itu secara global punya dua ya pintu untuk masuk menyesatkan manusia. Yang pertama pintu syahwat dan pintu asyubuhat. Pintu syahwat, ya misalnya membisikkan, ya dalam Islam itu ada istilah ta'aruf, ya pacaran yang apa? Yang Islami ta'aruf, pacaran dulu sebelum apa? Menikah. Ya, naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi adalah apa? Ya, ucapan yang batil yang muncul dari bisikan asyaiton. Tidak ada pacaran sebelum pernikahan. Yang ada pacaran setelah apa? pernikahan meskipun dengan istilah ta'aruf islami tidak ada ya yang ada adalah apa orang itu kalau menikah eh, mau menikah nador eh, ya, kemudian khidbah langsung menikah tidak ada eh, istilah apa ta'aruf ta'aruf tadi atau mungkin eh, diperkenalkan di pengajian oleh murabinya seperti kelompok-kelompok harokah bahkan audzubillah min dalik mereka eh, ya, menikahkan eh, ya, anak buah mereka atau murid-murid mereka tanpa wali yang syar'i. Naudzubillah min dalik. Ini juga merupakan bisikan asyaiton. Demikian pula bisikan syaiton masalah asyahwat memasukkan manusia ke dalam eh, jurang riba. Ya, riba itu ya antum memberi anak utang ya itu berbuat baik meskipun antum mengambil apa sedikit keuntungan apal arti keuntungan tersebut cuma berapa 0,1 persen saja tidak masalah kan itu menolong niatnya kan baik pada Rasul mengatakan apa? Man zada zada fakot arba. Barang siapa yang utang piutang ada unsur yang eh, meminta tambahan, itulah namanya riba. Dan kata para sahabat, la'an Rasul akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa kolahum sawa. Rasul melaknat orang yang makan harta riba, yang memberi makan orang harta riba, yang menulis akar riba, dua saksi akar riba, dan dikatakan mereka sama-sama terlaknat. Namun dibisikkan dengan ucapan yang apa? Indah. Riba. Namanya apa? Bunga. Namanya bunga. Siapa yang nggak ingin apa? Melihat bunga. Namun hakikatnya apa? Tadi mal'una. Dilaknat oleh Allah dan rasul Bahkan ya sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba <clears throat> la yakumuna illa kama yakum syait illa kama yakum la yatakhabbatu minal masih Orang-orang yang makan harta riba nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti orang yang berdiri kerasukan apa? Setan. Inilah pintu setan ke dalam diri manusia memasukkan manusia ke dalam jurang riba dengan istilah tadi bunga berbagi hasil dan sebagainya istilah-istilah yang luar biasa di zaman sekarang ini dan ini memang merupakan tanda hari kiamat kata Rasul yaitu adanya penaman-penaman yang bukan pada pada tempatnya pada hakikatnya Ya, ini dai salafi padahal hakikatnya dai haroki, dai eh, penyesat umat. Hati-hati. Eh, lihat akidahnya, manhaknya jangan lihat slogannya, namanya. Ya. Sekali lagi, as-salafi al-sunnah wal jamaah yang asli melihat kepada hakikat akidahnya, manhaknya ilmunya, bukan kepada apa? Tadi retorika ataupun ketenarannya atau yang yang lainnya. Kemudian ini yang pertama, setan menyerumuskan manusia ke dalam jurang ya asyahwat ya atau mungkin di antara bisikan setan jangan punya anak banyak nanti kamu apa eh nggak bisa beri ke makan mereka anak-anakmu nanti makan apa jawabnya makan apa makan nasi Enggak mungkin makan batu ya kan ya nah ini bisikan apa eh setan sebagaimana Allah katakan yaidukum syaitanul faqra setan itu membisikkan kepada kalian apa kemiskinan kalau kalian punya banyak anak atau punya banyak istri makan apa nanti ini bisikan apa? Asyaiton. Naudzubillah min dalik. Ya, maka sekali lagi harus kita berhati-hati. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin ma ya'murukum bisu'i wal fasya wa antakulu Allahi ma la ta'lamun. Ya sesungguhnya atau janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Apa langkah setan? Apa pintu setan? Yang pertama inna murukum bisui wal Fasa, menyeru kalian kepada kejelekan, kepada apa? kekejian, ya perzinahan, ya tutup mata, ya prostitusi nggak banyak dibahas, orang poligami dicaci maki. Naudzubillah min dalik. Yang disyariatkan yang ada dalilnya itu apa? Dicaci maki. Orang yang berzina apa? Dibiarkan begitu saja. Naudzubillah min dalik. Ini teman-teman asyaiton. Ini langkah-langkah asyaiton. Yang kedua kata Allah wa antakulu alallahi ma Dan untuk kalian berkata tentang agama Allah tanpa tanpa ilmu. Ini jaring yang kedua, jaring asyubuhat. Di antaranya bagaimana setan menyerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Seperti dalam kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadan wa la su'an wa la yaghutsa wa ya'uka wa nasra. Kaum Nabi Nuh berkata kepada yang lainnya, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan Wad, su'a Yaghutz, ya'uk dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir ayat ini, hadi asma'u rijalin salihin min qaumi Ini adalah nama eh, atau lima nama orang-orang yang soleh. Kalau kita katakan ini adalah nama wali limo di zaman Nabi Nuh. Siapa mereka? Wat, Suwa, Yaguz, Ya'ub dan Nasra. Itu lima orang yang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku au hasyaiton ila kaumihim. Kata Ibn Abbas, ketika lima orang soleh ini meninggal dunia, setan datang kepada kaum mereka kepada murid-murid mereka membisikkan auha, memberikan wahyu, ya, memberikan wangsit, ilham syaitan, ya, auha syaitan ila komim kepada kaumnya. Apa bisikan mereka? Anin sibu ila majalisihim allati kanu yajna fiha ansaba. Tancapkan ya, tempelkan gambar-gambar mereka, foto-foto mereka, patung-patung mereka. Tujuannya apa? Mengenang jasa mereka, cinta orang soleh, itu kan baik. Ya, luar biasa bisikannya indah sekali. Cinta orang saleh, cinta para wali. Kita cinta para wali Allah. Cuma tidak boleh kita berlebihan. La taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan kata Rasulullah SAW. Iyakum wal ghulu. Eh, innam ahlaka man kana qulakum al ghulu. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah apa? Keekstriman, berlebihan. Jangan berlebihan kepada orang yang saleh. Ini bisikan setan kepada kaum Nabi Nabi Alaihissalam pertama kali nggak langsung untuk menyembah ya orang-orang tersebut tidak. Cuma apa pelan-pelan ini ya liciknya setan pelan-pelan menjerumuskan orang ke dalam kesesatan, jangan ke dalam kesyirikan. Wajib cinta kepada orang soleh, gambarnya di ya, pajang di rumah dan seterusnya untuk apa? Mengenang jasa mereka. Falama halaka ulaik Ketika generasi pertama ini meninggal dunia, datang generasi kedua, setan datang lagi kepada mereka membisikkan orang tua kalian, nenek moyang kalian, ketika ditimpa musibah kemarau panjang, mereka minta-minta istighosa, tawasul, ataupun apapun namanya kepada lima orang soleh tersebut. Inilah sejarah pertama kesyirikan di atas muka bumi ini al-hulu fi salihin. Berlebih-lebihan kepada orang yang soleh. Siapa provokatornya? Tadi asyaitan dari kalangan al-jin khususnya. Eh namun tidak menafikan juga dari kalangan apa? manusia sebagaimana kata Allah Ta'ala tadi wa qalu kaum Nabi Nuh mengatakan kepada yang lainnya la tadarunna alihatakum jangan meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian ini syubhat ya demikian pula bid'ah ya merasuk dari pintu yang satu ini asyubhat ya ya kalau Islam itu ya fleksibel Islam itu bisa ya kita apa mengarang hal-hal yang baru Ya kan niatnya baik, ya. Innamal amalu bin niat, pakai dari luar biasa syubhatnya. Nah, artinya apa? Ya inilah bisikan asyaitan. Makanya Sufyan bin Thawri atau Sufyan al-Thawri kalau nggak salah mengatakan al atau ahabu ila iblis minal maksiyah. Al tu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Iblis lebih cinta kepada bid'ah daripada maksiat. Ya, kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat dalam hati kecilnya dia merasa salah. Banyak orang yang apa berbuat maksiat dia bertobat. Preman atau mungkin pecal narkoba atau peminum khamar banyak yang tobat. Kenapa? Ketika mereka berbuat maksiat, hati kecil mereka merasa apa? Bersalah. Namun al bidah yang mereka apa tadi? Tawasul kepada orang yang telah mati. Mereka seperti juga kelompok teroris. Ya, mereka luar biasa syubuhatnya eh jihad. Niat mereka luar biasa ikhlas, namun cara mereka yang yang batil yang sesat, makanya tidak ya tidak bisa dibenarkan kalau hanya alasan niat yang apa? Yang baik. Ahli bidah seperti itu, niat kita baik. Kita katakan teroris, niatnya luar biasa. Mereka nggak menginginkan dunia, rela mati demi apa? Berjihad. Apakah bisa dibetulkan? Kalau hanya sekedar niat itu benar, jangan salahkan teroris. Teroris itu luar biasa niatnya untuk menegakkan apa agama Allah, menegakkan agama Allah, baik atau tidak niat itu. Hah? Eh, tapi kalau caranya salah ya salah. Maka sekali lagi, inilah salah satu bisikan setan, syubhat setan, niat yang baik untuk apa? Menghiasi mereka berbuat kebid'ahan. Kata Sufyan Atsawi tadi, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena pelaku maksiat ada harapan untuk bertobat. Karena dia merasa salah. Namun pelaku kebitahan tidak pernah merasa salah. Susah untuk apa? Bertobat ilah an Allah. Makanya Rasul mengatakan. Innallaha hajabat taubata Ankuli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Allah menutup pintu tobat bagi pelaku kebitahan sampai dia meninggalkan apa? kebitahannya. Inilah dua jaring asyaiton yang sangat berbahaya jaring syahwat dan jaring asyubhat. Dua menit. Ya, sebenarnya ingin kita sampaikan apa secara ringkas meskipun sedikit tambahan waktu, yaitu yang terakhir berkaitan dengan masalah bagaimana menghadapi ya langkah-langkah setan ataupun bisikan-bisikan asyetan. Yang pertama yaitu dengan kita bertauhid dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl kalau enggak salah ayat seratusan Allah mengatakan faida qara'tal Qur'an fastaid billahi minasyaiton rajim. Apabila engkau mau membaca Al-Qur'an, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. ma sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu ladina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan hanya bisa menguasai orang-orang yang berwala, berloyalitas kepada mereka dan yang mereka berbuat syirik itu yang bisa diganggu oleh asyaitan. Namun kata Allah dalam ayat selanjutnya, "Leisalahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Namun setan tidak akan mungkin bisa menguasai orang-orang yang beriman bertauhid dan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkuat akidah, perkuat iman dan tauhid kita untuk menghadapi asyaitan baik setan dari kalangan jin maupun manusia. Yang kedua, yaitu dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan zikir-zikir yang yang syar'i. Ya, sebagaimana Rasul mengajarkan kalau kita mau tidur malam, eh kita diajarkan membaca ayat kursi karena Rasul bersabda, "Man qara'aha idza awa ila firashihi lan yazal alaihi minallahi hafidun wa la syaitan hatta yusbiha." Barang siapa membaca ayat kursi mau tidur malam, maka Allah senantiasa akan menjaganya dan tidak akan mungkin didekati oleh setan sampai pagi harinya. Demikian pula kalau kita mau keluar rumah, kita membaca zikir bismillah tawakkaltu ala wala quwata illa billah. Maka kata Rasul, wayatan al syaitan, setan akan lari dari orang orang tersebut. Kita di rumah, kita baca surat Al-Baqarah untuk mengusir setan dari rumah kita. Karena Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Rumah kalian sejukkan dengan bacaan Al-Qur'an. Kalau kuburan jangan. Kemudian kata Rasul, karena setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau kita mau makan, membaca, eh bismillah, setan nggak akan mengganggu kita. Demikian pula, eh kita mau masuk kamar mandi, kita membaca ini audubika minal khubuthi wal khaba'ith. Eh kita eh bahkan mau bersetubuh dengan istri kita diajarkan membaca doa agar terhindar dari gangguan uh, setan dan masih banyak yang lainnya. Ini senjata yang yang kedua. Dan yang ketiga yaitu banyak di kita apa? beramal saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan intasfiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bertakwa bersabar, maka tidak akan mungkin musuh-musuh kalian bisa mencelakakan kalian di antara yang musuh dari kalangan setan, jin dan dan manusia. Ini yang mungkin saya kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Aku luka lihada wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mendukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com